Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, yang tentunya kita semua tidak akan mungkin membatasi dan menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Oleh karena itu kita memuji Allah dan menyanjung Allah serta bersyukur kepadanya dengan segenap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tersebut kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Karena kita mengetahui bahwa Kenikmatan itu bersumber dari Allah Jalla wa Ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian wahai umat manusia melainkan sumber kedatangannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhawati fillah. pada pagi yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini walhamdulillah dengan taufik dari Allah subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan berjumpa semata-mata karena mengharapkan perjumpaan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dan berjumpa di tempat yang mubarakah ini di masjid min masajidillah Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka bertafaqquh fid din. Dalam rangka tanasuh alal birri wat taqwa. Dalam rangka kita membekali diri ini dengan agama Allah. Dengan ilmu syariat Allah Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya yang mulia. Kita berkumpul di dalam rangka tanasuh alal birri wa taqwa. Untuk saling kita menasehati di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itulah Dinul Islam yang dibangun di atas tanasuh alal birri wa taqwa. Dinul Islam yang dibangun di atas saling menasehati satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan kepada umat manusia. Berilah peringatan kepada umatul Islam karena peringatan itu akan memberikan manfaat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Hendaklah kalian saling berwasiat, saling menasehati dengan kesabaran, dengan takwa Allah, dengan kebenaran agama Allah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari Sahabat Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala an Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Rasulullah menyatakan agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat Ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangka tanasuh. Saling mengingatkan, saling menasehatkan satu dengan yang lainnya. Dalam rangka kita membekali diri ini dengan ilmu syariat Allah. Yang dengannya kita akan menuju pada surga Allah subhanahu wa ta'ala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan padanya ilmu, ilmu syariat Allah, maka Allah akan mudahkan padanya jalan menuju surga. Maka insya Allah kita berkumpul untuk menuju surga Allah. Untuk mengharapkan perjumpaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyirul ikhwah wal akhawat rahimakumullahu taala jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala an pula di dalam sahih Imam Muslim beliau bersabda majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi musakina, wa humur rahmah wa humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul suatu kaum di rumah, di masjid, dari masjid-masjid Allah. Mereka duduk berkumpul dalam rangka mempelajari kitab Allah, Al-Quranul Karim. Demikian pula tentunya sunnah Rasulullah, hadis-hadisnya yang mulia. Tidaklah mereka berkumpul dalam rangka tujuan tersebut melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah meliputi mereka. Para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Mendoakan pengampunan, keselamatan, barokah, ketenteraman hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama-nama mereka. Oleh karena itu ma'asyarul ikhwah. Dengan tujuan semua itu kita berkumpul dan duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan karena tujuan yang lainnya. Dan juga tidak lupa kita menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada antum sekalian, kepada ikhwah yang menjadi sebab terselenggaranya daurah-daurah seperti ini. Terselenggaranya kajian-kajian ilmiah yang seperti ini. Karena semua itu ketahuilah bahwa tidak akan terlepas pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap yang menjadi sebab di dalam melaksanakan kajian-kajian ilmiah, daurah-daurah ilmiah, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh yang berkumpul dan hadir di dalamnya. Pahala mereka juga didapati oleh mereka yang menjadi sebab dari panitia terselenggaranya kajian-kajian ilmiah yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang sahih alaihi salatu wassalam Ad-dallu alal khair kafa'ilihi orang yang menunjukkan terhadap suatu kebaikan orang yang menjadi sebab di mana orang lain melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukannya. Subhanallah. Maka segala kebaikan yang kita upayakan tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti padanya terdapat kebaikan, terdapat maslahah manfaat yang besar fi hadhihi dunya dalam kehidupan dunia ini, terlebih-lebih di yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tercantum pada antum sekalian bahwa materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengenal lebih dekat ucapan dan sikap para ulama dakwah, para imam-imam dakwah ahli sunnati wal jamaah di dalam ittiba, di dalam mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul ini adalah judul yang saya terjemahkan secara bebas yang bersumber dari kitab sebagaimana yang disebutkan oleh panitia pada mukaddimah tadi yaitu kitab dari seorang alim ulama Syekhana guru kami Syekh Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali hafizahullah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Iqna'u bima jaa'a an, an a'immati da'wati minal aqwal fil ittiba' yaitu al-iqna' mencukupkan diri dan merasa puas sempurna cukup dengan apa yang datang dari para tokoh-tokoh dakwah, para imam-imam dakwah ahlus sunnah wal jamaah dari ucapan-ucapan mereka maupun dalam sikap-sikap mereka di dalam ittiba'us sunnah, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Syeikh Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali hafizahullah adalah salah seorang guru kami di Universitas Jami'atul Islamiyah. Salah satu dosen yang mengajar di Universitas Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Yang mengajarkan kitab sunnah. Yang mengajarkan kitab sunnah. Kitab-kitab sunnah kumpulan-kumpulan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam dan khususnya beliau mengajarkan kitab sunan min sunan Abi Daud rahimahullahu taala. Dan beliau salah satu ulama yang terkenal dengan keteguhan beliau di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat gigih di dalam membela sunnah-sunnah tersebut. Naam, tidak jarang dari kalangan ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, hizbiyun, tidak senang dengan beliau hafidahullah. Bukan karena tidak senang dengan akhlak dan kepribadian beliau. Karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Wala nuzakki ahadan yang kami persaksikan. Di Madinah. Al-Munawwarah. Baik ketika beliau mengajar ataupun di rumah beliau. Naam, Bukan karena mereka mencela karena jeleknya akhlak beliau. Tetapi semata-mata mereka mencela karena apa yang dibawa oleh beliau. Dari keteguhan dan semangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan membelanya. Serta membantah ahlul bidah wal ahwa wal hizbiyun. Gigi di dalam membantah para hizbiyun. Orang-orang yang menyepelehkan menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kitab beliau yang ada di hadapan kami, yang ada di hadapan kita cukup menunjukkan akan apa yang telah kita sebutkan. Dari keteguhan beliau dan pembelaan beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah satu alim yang dipuji dan merupakan murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Mufti kerajaan Arab Saudi beberapa tahun sebelumnya. Juga merupakan murid dari Syekhana Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah. Juga salah satu ulama ahlul hadis yang sangat terkenal dengan ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu di dalam mengkritik dan memberi rekomendasi. Itulah ilmu hadis yang dengannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat sampai kepada kita. Yang dengannya agama Allah, Allah jaga. Allah sucikan dan bersihkan dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, khurafat, Naam, Allah bersihkan agamanya melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah wahyukan pada beliau yang diwarisi oleh para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, imamud dakwah. Di dalam kritis dan meneliti hadis-hadis tersebut, menjaganya dari syawaib, dari noda-noda kotoran yang bisa meng menyamarkan keabsahan hadis tersebut. Yang bisa mengkaburkan terangnya hadis tersebut. Inilah yang disebut dengan ilmu jarah wa ta'dil. Yang diwarisi oleh para ulama-ulama ahlul hadis Sehingga mereka dikenal dengan imam jarah wa ta'dil. Imam jarah wa ta'dil. Yang kritis dalam menjarah dalam mengkritik dan kritis di dalam memberi rekomendasi. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Maka mempersingkat waktu saya akan membacakan kitab tersebut sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan waktu yang ada Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang ada di dalamnya dan mewujudkan dalam bentuk aplikasi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum beliau memulai kitabnya, maka beliau menukilkan beberapa ucapan para ulama. Qala hafidhahullah ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa idza kanat sa'adatul awwalin wal akhirin hiya bittiba'il mursalin famin al ma'lum anna ahaqqan nasi bidzalik a'lamuhum bi'atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة wahum ahlus sunnati wal hadithi min hadhil ummah. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Apabila kebahagiaan orang-orang terdahulu dan kebahagiaan orang-orang yang terakhir di zaman-zaman terakhir ini dan seterusnya yaitu kebahagiaan dengan mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka di antara hal yang maklum yang sudah kita ketahui semua dan diketahui oleh segenap manusia bahwa manusia yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan tersebut setelah para rasul-rasul Allah yang diutus adalah manusia yang paling mengetahui jejak-jejak para rasul tersebut. Manusia yang paling mengikuti dan menjalani, menempuh jejak-jejak mereka. Maka orang yang mengetahui ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Mengikutinya dengan baik Merekalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan fi zamanin wa makanin. Di setiap waktu dan di setiap tempat. Wahumut ta'ifan najiyah. Mereka pula golongan yang diselamatkan oleh Allah. Dari ahlu kulli millah. Golongan dari setiap pemilik agama. Baik itu agama Yahudi sebelumnya yang dibawa Naam dari agama Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Maka pengikut-pengikut Nabi Musa, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia pada masanya, mereka adalah orang-orang yang ahlus sa'adah. Maupun terlebih-lebih umatul Islam yang merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengetahui dan mengikuti jejak-jejaknya Rasulullah alaihissalam dan para sahabat-sahabatnya. Mereka lah orang yang <clears throat> diselamatkan oleh Allah. Mereka lah ta'ifa'an najiyah. Kelompok yang selamat. Mereka ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hadith min hadhil ummah. Dari umat ini. Naam. Lalu kemudian berkata anaknya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Syekh Abdullah Abdullah ibni Muhammad ibni Abdul Wahab rahimahumullah. Beliau menyatakan wa ma'lum anna anna ahlal hadithi hum a'zamu tawaifil ummati bahtan wa ma'rifatan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yunaza'u fi dhalika illa aduun lillah wali rasulihi wali ibadihil mu'minin. Beliau nukilkan di dalam Rasail An-Najdiyah. Kata beliau perkara yang maklum bahwa ahlul hadis merekalah kelompok dari umat ini dari umatul Islam yang paling kuat pembahasannya, paling kuat pengetahuannya, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ahlul hadis al muhaddithun orang-orang yang mahir dalam ilmu hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam tidaklah diselisihi dalam perkara ini kecuali dia musuh Allah dan musuh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan musuh seluruh hamba-hamba kaum mukminun, yaitu orang-orang yang tidak mau mengakui kedudukan yang agung dan kedudukan yang tinggi terhadap ahlul hadis, terhadap al-muhaddisun, para imam-imam hadis yang kritis dalam menjaga kemurnian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Maka orang-orang yang mengingkari akan kedudukan dan ketinggian mereka ini, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya serta musuh kaum mukminun. Juga beliau menyatakan, wala yubghadu ulama'u ahlul hadith wa yutakallamu fihim illa man huwa min ahlil bid'ah wal kadhibi wal fujur. Juga masih dalam risalah An-Najdiyah. Beliau menyatakan tidaklah ulama-ulama ahlul hadis dibenci. Tidak pula dijelek-jelekkan. Melainkan dia adalah termasuk ahlul bid'ah termasuk para pendusta, termasuk orang-orang fajir. Naam, orang-orang yang mencela ahlul hadis, toko-toko imam dakwatul dakwah, imam ahlus sunnah wal jamaah ahlul hadis. Orang-orang yang mencela mereka adalah ahlul bid'ah. Ahlul kadib wa ahlil fujur. Demikian Al-Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyatakan. Juga berkata Imam Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Cicit. Daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Abdul Latif rahimahullah. Beliau menyatakan, Wa ahlus sunnah wal hadithi في كل ومكان وزمان هم محنة أهل الأرض يمتاز أهل السنة بمحبتهم والثناء عليهم ويعرف أهل البدع بعيبهم وشنايتهم di dalam kitab Ad-Durar Imam Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan menyatakan rahimahullah, ahlus sunnah dan ahlul hadis pada setiap tempat dan setiap waktu, di mana dan kapanpun mereka adalah mihnatu ahlil ard. Mereka adalah merupakan ujian-ujian dari seluruh penduduk bumi ini. Nah, kalau mau mengetahui penduduk bumi yang baik dari yang buruk, lihat bagaimana sikap mereka terhadap ahlul hadis, terhadap para tokoh-tokoh hadis, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka memujinya, maka mereka orang yang baik. Kalau mereka mencelanya, maka mereka adalah penduduk bumi yang buruk. Subhanallah. Demikian Al-Imam Abdul Latif rahimahullahu taala menyatakan. Maka Ahlu sunnah menjadi ciri khas Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mencintai mereka dan menyanjungnya, memujinya. Dan ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mencela dan mencaci mereka. Berkata Imam Al-Allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, "Fa idza dhafarat bi rajulin wahidin من أول من أول من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, apabila engkau beruntung dengan bertemu seseorang ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, yang menuntut dalil, mencari dalil, yang berhukum dengan dalil tersebut, mengikuti al-haq dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada dan bersama siapapun selalu ukurannya mengikuti dalil. Naam, bukan mengikuti rijal. Mengikuti dan taklid terhadap orang-orang. Tetapi dia selalu patokannya, rujukannya adalah dalil. Naam. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang seperti itu, dan berteman dengannya maka itu keberuntungan. Naam, engkau telah beruntung dan akan hilang wahsyah yaitu kebingungan. Tidak ada kebingungan dan akan terjadi ulfah. Akan terjadi penyatuan hati. Persatuan di atas hak akan terjadi ulfah, keterpautan hati satu dengan yang lainnya di atas hak, di atas dalil, di atas kebenaran. Walau khalafaka kalau seandainya orang yang seperti itu menyelisihimu, maka ketahuilah bahwa dia menyelisihimu dan memberi udur kepadamu. Nah, maksudnya kalau dalam perkara-perkara ijtihadiyah, perkara yang tidak ada dalil yang jelas, kita akan jelaskan nanti insya Allah Taala. Di sana ada perkara-perkara yang disebut dengan ijtihadiyah tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau orang yang benar-benar muttabi al-haq, orang yang benar-benar mengetahui kebenaran dan mengikuti dalil, dia tidak akan mencela orang-orang yang menyelisihinya dalam perkara-perkara ijtihadiyah tersebut. Tapi dia memberi uzur, Memberi uzur, Naam. Apa bahasa Indonesia na udur? memberi keringanan. Dia akan memberi keringanan uzur terhadapmu. Karena memang dia tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an dan sunnah, demikian pula tidak ada ijma' dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dia mengetahui sehingga faham dia tidak membangun benci, cintanya di atas perkara tersebut. Karena perkara itu adalah perkara ijtihadiyah yang memang benar-benar diletakkan oleh para ulama sesuai dengan konsekuensi kaidah-kaidah syariah bahwa itu perkara ijtihadiyah. Nah, maka diberi uzur ikhwani fiddin azzakumullah. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan ucapannya, wal jahilu zalim yukhalifuka bila hujjah. Adapun orang yang jahil dan zalim menyelisihimu akan menyelisihi dirimu dengan tanpa hujjah. Nah, orang yang jahil, zalim selalu menyelisihi suatu perkara dengan tanpa hujjah. Bahkan dia mengkafirkan engkau, wa yukafiruka Au yubaddi'uka bil hujjah. Dia mengkafirkan engkau atau menjadikan engkau sebagai ahlul bid'ah. Memfonis dirimu sebagai mubtadi ahlul bid'ah bila hujjah. Tanpa ada hujjah. Tidak ada hujjah. Ini orang yang zalim jahil. Wa dzambuka ragbatuka an tariqatihil wakhimah. Naam, dan dia akan menghukumi engkau bahwa engkau ada orang yang berdosa Engkau orang yang buruk karena engkau tidak mau mengikuti jalannya dia. Naam, padahal dia tidak punya hujah. Naam. Fala taghtarru bi kathrati hadzal Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang seperti ini. Fa innal alaf al muallafah minhum la yu'daluna bi syakhsin wahidin min ahli al-ilm. Wal wahidu min ahli al-ilm ya'dilu bil ardi minhum Imam Ibnu Qayyim melanjutkan ucapan beliau, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang seperti ini. Kebanyakan orang jahil, zalim. Dalam sikap-sikapnya tidak di atas hujah. Sesungguhnya ribuan dan ribuan orang-orang yang seperti mereka ini tidak bisa menyamai dengan satu ahlu sunnah. Satu ahlul ilm, ahlul hadis tidak akan menyamai imam ahlus sunnah satu dibanding dengan mereka seribu. Nah, masih baik dan jauh lebih baik satu imam, satu ahlul ilm, ulama daripada seribu mereka orang-orang yang tidak mengetahui hujah dengan baik. Nah, Satu dari kalangan ahlul ilm dapat menyamai sepenuh penduduk bumi ini dari mereka. Subhanallah, ini menunjukkan betapa tinggi dan kedudukannya ahlul ilm, ahlul hadis, imam dakwah, imam ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin azakumullah. Demikian beberapa ucapan ulama yang terkait dengan kedudukan para imam dakwah dan terkait dengan kebahagiaan orang-orang yang mengikuti mereka. Bahkan penduduk bumi ini diberi ujian oleh Allah melalui para imam-imam, para tokoh-tokoh Islam ahlus sunnah tersebut. Naam, mengetahui orang yang baik dari yang buruk. Orang yang jujur dari yang dusta. Yaitu di dalam memberikan penilaian terhadap imam dakwah. A'immatud dakwah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Lalu kemudian sedikit kita menjelaskan tentang makna ittiba sesuai yang tercantum di dalam judul yang antum sekalian telah membacanya. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Naam, maka kita menjelaskan makna ittiba yang merupakan lawan daripada taklid, ittiba. Lawan daripada taklid. Maka para tokoh-tokoh Islam, imam-imam dakwah li sunnah, mereka sangat gigih dalam ucapan mereka dan sikap mereka di dalam mengikuti sunnah. Apa yang dimaksud dengan ittiba, mengikut? Naam. Sekali lagi lawannya adalah taklid. Ittiba artinya maknanya adalah masa batas alaihi hujjah. Apa yang telah tetap suatu perkara yang telah tetap hujahnya, ada hujahnya. Lalu kita ikuti perkara itu, ittiba namanya, karena dibangun di atas hujah. Lawannya taklid adalah mengikuti sesuatu tanpa hujah. Ini namanya taklid. Lawannya ittiba. Maka dinul Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk ittiba dan mengharamkan untuk taklid. Kecuali nanti akan kita jelaskan, akan dijelaskan oleh beliau jenis-jenis taklid. Ada taklid yang haram, ada taklid yang mubah, naam. Dan bahkan ada taklid yang wajib. Naam. Tetapi pada asalnya taklid itu adalah haram. Mengikut tanpa hujah. Tapi nanti ada sebab-sebab kondisi-kondisi yang mengharuskan orang untuk taklid. Kapan dan bagaimana bentuknya kita akan jelaskan. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka seluruh man aujaba alaika dalil ittiba' qawlihi fa anta muttabi'hu. Semua seseorang yang ada dalilnya maka engkau diwajibkan untuk mengikutinya. Semua orang yang memiliki hujjah. Tentunya hujjah yang dimaksud sekali lagi Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, yang sahih, kemudian ijma para sahabat, atau perbuatan ucapan sebagian sahabat yang tidak diselisihi oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Naam. Maka itu hujjah. Naam, hujjah yang wajib untuk kita mengikutinya. Siapapun orang yang membawanya. Nah, ini makna ittiba. <clears throat> Oleh karena itu, asy syeikh setelah menjelaskan makna ittiba, hafidahullah, beliau menyatakan wa amal atba' wa amal ittiba' Nah, beliau menyimpulkan bahwa adapun ittiba setelah menukil dari ucapan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah beliau menyatakan adapun ittiba fahuwa sulukun tor, suluku tariqil muttaba wal ityani bimithli ma ata yaitu menempuh jalan orang yang diikuti dan mendatangkan sesuai apa yang dia datangkan. Ya. Jadi kita sudah jelaskan tadi Ittiba mengikut dengan hujjah. Nah, berarti mengikuti orang-orang yang berada di atas hujjah mengikuti mendatangkan seperti apa yang dia datangkan. Nah, dalam hal ini tentunya yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya kita harus mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah dan kita menjalankan sesuai apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Inilah hakikat makna ittiba. Naam. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim semoga Allah merahmati beliau di tengah ucapan beliau Naam, beliau ditanya, fa'in Kalau ada yang mengatakan, antum taqra'u antum tuqirruna anna la'immatal muqalladin fid din ala huda famuqalliduhum ala hudan qat'an li'annahum salikuna khalfahum khalfahum Kalau ada yang mengatakan kalian mengikrarkan, menetapkan bahwa para imam-imam yang ditaklidi di dalam agama itu di atas petunjuk. Ini mereka menghujah kita. Nah, kalau ada yang menyatakan demikian, kenapa kalian mengikuti para imam-imam tersebut? Ya. Di dalam agama ini. Berarti orang yang taklid, berarti kalian orang yang taklid terhadap para imam-imam tersebut. Nah, maka kila sulukuhum khalfahum mubtilun litaklidihim lahum qat'an. Ketahuilah wahai engkau pemilik syubhat. Bahwa mengikuti jalannya mereka, para imam-imam ini tadi, ini membatalkan taklid kita terhadap mereka. Nah, kenapa kita ikuti mereka? Karena mereka di atas hujjah. Kita mengikuti para imam-imam tersebut di atas hujah. Mereka sudah ma'ruf dan sudah terkenal dengan sejarah perjalanan mereka dalam mengemban dakwah. Mereka benar-benar komitmen konsisten di atas hak. Naam. Sehingga kita mengatakan bahwa kita mengikuti para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bukan berarti di sini kita menyatakan secara umum demikian, juga kita katakan secara khusus harus kita mengikuti fulan bin fulan. Misalnya Imam Ahmad, harus kita ikuti Imam Ahmad. Ini ucapan yang tidak benar. Tapi kalau secara umum kita menyatakan kita mengikuti para imam-imam ahlus sunnah karena imam-imam ahlus sunnah adalah mereka orang-orang yang gigih dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dengan af'al para sahabat, maka kita mengikuti jalan-jalan mereka. Torikoh metode mereka. Ini bukan taklid. Tetapi inilah kebenaran. Nah, taklid adalah orang yang mengharuskan dan mewajibkan dirinya mengikuti orang tertentu. Dia harus madhab syafi'i harus mengikuti madhab syafi'i. Kalau tidak dia berdosa. Kalau tidak dia batil. Demikian pula seterusnya. Maka ini kalam batil. Ucapan yang batil. Naam. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fa tariqatahum kanat ittiba' al-hujjah wan nahyu an taqlidihim." Kenapa kita menyatakan para mengikuti para imam-imam tersebut? Karena metode mereka itu mengikuti hujah dan melarang dari taklid. Berarti kalau kita menyatakan kita mengikuti para imam-imam ahlus sunnah, berarti spontanitas kita menyatakan bahwa kita mengikuti hujah dan menjauhi taklid sebagaimana metode dan cara mereka. Nah, Ikhwani fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum. Naam. Demikian makna daripada ittiba dan lawannya taklid. Lalu kemudian Asy-Syaikh hafizahallahu taala <clears throat> menyatakan setelah mukaddimah beliau menyatakan amma ba'd fa inna Allah jalla fana'uhu wa taqaddasat asma'uhu ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun wa anzala 'alaihi kitabahu al-huda wan nur liman ittaba' wa kallafahu bi bayanihi fi qawlihi jalla wa 'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. qama bidzalika sallallahu alaihi wasallam ala akmali wajhin wa atam wa atammihi wa ahsanihi. fa kana alaihi salatu wassalam huwal mu'abbir an kitabillah ad-dalli ala ma'anih. Syahadahu fi dzalika ashabuhu alladhina irtadawhumullahu linabiyhi sallallahu alaihi wasallam wastafahum lahu ونقلوا ذلك عنه فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه فكانوا هم المعبرون عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملناه به fakanu bidzalika ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka sesungguhnya Allah jalla sana'u. Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi puji-pujian dan sanjungan terhadapnya yang suci nama-namanya mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dengan agama yang hak untuk Allah menangkan agama tersebut dari seluruh agama yang lainnya. Sekalipun orang-orang musyrikin tidak menyenanginya. Sekalipun orang-orang musyrikin membencinya. Allah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya yang mulia merupakan petunjuk dan cahaya terhadap orang-orang yang mengikutinya. Lalu kemudian Allah mengamanahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dalam surah An-Nahl ayat ke-44. Kami menurunkan kata Allah kepadamu wahai Muhammad az-zikr. Peringatan yaitu Al-Qur'anul Karim. Apa tujuannya? Apa misinya? Amanahnya? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada seluruh manusia apa yang kami turunkan atas dirimu. Apa yang kami turunkan pada dirimu, maka jelaskan kepada seluruh manusia. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu bangkit dengan sempurna, dengan cara yang paling sempurna dan yang paling baik. Beliau menjelaskan tentang firman-firman Allah, kitab Allah Al-Quranul Karim, Beliau menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan semua itu dipersaksikan oleh para sahabat-sahabat beliau alaihimu radhiyallahu taala anhum. Semua para sahabat-sahabat beliau mempersaksikan bagaimana Rasulullah mengemban amanah dari Allah, menjelaskan wahyu Allah. Naam, para sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat-sahabat yang merupakan pilihan-pilihan Allah untuk menjadi orang-orang yang terdekat dan menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat sepeninggal Rasulullah menjaga amanah tersebut, mewarisi ilmu Rasulullah dan menukilkan menyampaikan kepada generasi yang berikutnya sehingga mereka ini adalah manusia yang paling berilmu, yang paling mengetahui siapa Rasulullah Bagaimana jejak-jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Para sahabat Rasulullah yang paling mengetahuinya. Karena mereka hidup bersama Rasulullah. Dan bersahabat dengannya. Alaihi salatu wassalam. Wa radiyallahu ta'ala anhum. Sehingga mereka seluruh manusia bersepakat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan paling beramal dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam hidup di tengah-tengah kami kata sahabat Jabir. Hidup di tengah-tengah kami. Al-Qur'an itu turun pada beliau. Beliau mengetahui penafsirannya. Dan amila ma amila bihi min syai'in amilnahu bihi. Apa yang Rasulullah amalkan dengan wahyu itu, kami pun mengikutinya. Kami pun para sahabat mengikutinya. Naam. Lalu setelah itu diwarisi lagi oleh generasi setelahnya sepeninggal Rasulullah itulah yang disebut dengan generasi tabi'in. Murid-murid sahabat Rasulullah. Naam, mereka lah yang paling mengetahui tentang sahabat-sahabat Rasulullah dan paling mengamalkan seluruh apa yang diamalkan oleh para sahabat. Demikian pula generasi yang ketiga yaitu tabi'it tabi'in. Naam. Mereka juga orang yang paling tahu tentang tabi'in. Murid-muridnya sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni Tsummal yalunahum, tsummal yalunahum. Manusia terbaik, manusia zaman emas, zaman terbaik yaitu manusia yang berada bersamaku kata Rasulullah yaitu para sahabat-sahabatnya. Lalu setelahnya yaitu para tabi'in. Lalu setelahnya lagi yaitu para tabi'it tabi'in. Ini tiga generasi yang terbaik yang direkomendasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mereka inilah yang paling mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling ittiba terhadapnya. Naam. Wa kana man kharaja an tariqihim hadza kharijan an sabilil mu'minin. Barang siapa yang keluar dari jalannya mereka, maka dia keluar dari jalannya kaum mukminin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan memberi ancaman yang keras terhadap orang-orang yang menyelisihi jalan mereka.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 Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk pada dirinya dijelaskan petunjuk Rasulullah dia menentang, menolak. Lalu dijelaskan petunjuknya para sahabat-sahabat Rasulullah. Dijelaskan bagaimana sikap dan amalan para sahabat-sahabat Rasulullah. Dia pun mengikuti, tidak mau mengikutinya memilih jalan yang lain. Wayat tabi ghairu sabilil mu'minin. Lebih mengikuti ittiba kepada jalannya selain kaum mukminin, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang seperti ini? Allah katakan, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kami akan palingkan ke arah mana dia ingin berpaling kami akan sesatkan ke arah mana dia ingin tersesat. Tetapi akibat resiko yang ditimbulkannya. Wa nuslihi jahannam. Kami akan cemplungkan dia ke dalam neraka jahannam. Sejelek-jelek tempat kembali. Waliyadzubillah. Ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Nah, ancaman yang dahsyat. Ancaman yang sangat keras dari Allah terhadap orang-orang yang menyelisihi Rasulullah. Menentang Rasulullah dan menyelisihi jalan dan cara para sahabat-sahabatnya. Maka la sabila lin najati min hadal wa'id syadid illa bi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keselamatan untuk selamat dari ancaman yang keras tersebut kecuali dengan mentaati Rasulullah dan mengikuti jalannya kaum mukminin para sahabat-sahabatnya. Naam, sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam firman-Nya, wattaqun nar allati kafirin wa Allah war Takutlah kalian dari neraka Allah yang dijanjikan terhadap orang-orang kafir. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada para sahabat-sahabatnya plus dan kepada para ulil amri minkum kepada para pemimpin-pemimpin kita mentaati mereka dalam perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dalam perkara yang tidak bermaksiat oleh Allah ini terhadap para pemimpin-pemimpin kaum muslimin baik di zaman kita maupun di zaman setelahnya sampai yaumul kiamah terhadap para pemimpin-pemimpin kaum muslimin wajib ditaati dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah, dalam perkara yang mubah, lebih-lebih dalam perkara yang sunnah, lebih-lebih dalam perkara yang wajib, wajib untuk ditaati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Para umara, para pemerintah kaum muslimin wajib ditaati kecuali dalam perkara maksiat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Tentunya sangatlah banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan wajibnya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri, Naam. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah menyeru di dalam surat nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, Taatlah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Para ulama menyebutkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah awali dengan kata-kata to'ah, ati'u. Tapi terhadap ulil amri, Allah hilangkan kata ati'u. Ulama menyatakan, karena ketaatan kepada ulil amri, ini terikat dengan selain dalam perkara maksiat kepada Allah dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kepada Allah dan Rasulnya, nah Rasulullah maksum. Ijma'nya sahabat maksum. Tidak mungkin mereka berkumpul dalam kesalahan, dalam dosa. Tidak mungkin. Sehingga tidak perlu dikatakan ati Allah wa ati Rasul wa abir wa ati. Sekalipun pemerintah itu, penguasa itu memukul punggungmu, merampas hartamu, sober dan taat dalam perkara yang tidak bermaksiat. Naam, disuruh sabar, disuruh taat. As-sam wa ta'ah. Wa in ta'ammar alaikum abdun. Dalam riwayat abdun habashi. Wajib mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian adalah budak hamba sahaya dari Ethiopia, dari Habasya. Seandainya dia terangkat menjadi pemimpin. Wajib mendengar dan taat. Semua ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah di atas prinsip wajibnya taat kepada para pemimpin dan tidak boleh sama sekali melakukan pencelaan, tidak boleh sama sekali melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin kaum muslimin, para umara. Tidak boleh melakukan demonstrasi. Naam, apalagi membunuh para umara. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sangat mengharamkan. Naam, ini menyelisihi sunnah Rasulullah dari apa yang banyak terjadi terhadap kaum muslimin dari kaum terorisme para khawarij yang selalu mencela pemerintah penguasa, selalu berupaya bagaimana membunuh para penguasa. Naam, melakukan demo-demo di mana-mana dari kelompok-kelompok gerakan-gerakan Islamiah yang ada di zaman-zaman kita sekarang ini. Mereka semua menyelisihi cara dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, para imam-imam tabi'in dan tabi' tabi'in. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Man tabi'a sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafaqtuhu wa man khalata fatarakaha khalaftuhu hatta sahibi alladhi la ufariqu al-mulazimu thabit ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in ba'ud والذي أفارق من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka aku akan mencocoki dia. Barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah, mencampur adukan dengan yang lainnya, khalaftuhu, saya akan menyelisihinya sekalipun dia sahabatku. Sekalipun dia sunnah Rasulullah, aku akan menyelisihinya. Maka Alladzi la orang yang aku tidak menyelisihi dia, orang yang aku tidak berpisah dengannya adalah orang-orang yang mulazim as-sabit, orang yang iltizam, berpegang teguh dan kokoh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imbauda sekalipun sudah jauh zamannya. Jauh zamannya, masanya. Maka dia adalah orang yang bersama denganku tetapi orang yang aku tidak bersama dengannya, orang yang aku selisih dan berpisah denganku adalah orang-orang yang tidak mau mengucapkan hadis, tidak mau mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in sekalipun dia itu orang yang paling dekat denganku. Nah, ini prinsip Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang kita bandingkan dengan kondisi dan keadaan kebanyakan kaum muslimin. Apalagi di negeri kita ini Nah, kebanyakan dari kaum muslimin wal muslimat di negeri kita menyatakan diri sebagai madhab syafi'i. Bermadhab syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita membandingkan dari amalan-amalan dan prinsip Imam Syafi'i, ternyata subhanallah sangat jauh. Bainal maghrib, bainal gharb wa syarq. Antara barat dengan timur. Subhanallah. Imam Syafi'i berada di, tim, di barat, orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya Imam Syafi'i berada di ujung timur sana. Tidak ketemu. Menyelisihi amalan dan prinsip Imam Syafi'i sendiri. Nah, itu di zaman kita ya. Hal ini diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di zamannya beliau. Bagaimana kalau Imam Ibnu Qayyim menyaksikan zaman kita sekarang? Nah, beliau mengomentari zaman yang orang-orang yang ada di zaman beliau Imam Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang mengaku sebagai madhab Syafi'i, Imam Syafi'i berada di timur, mereka berada di ujung berada di barat, mereka berada di ujung timur. Tidak ketemu. Bagaimana di zaman sekarang kalau seandainya Imam Ibnu Qayyim hidup dan menyaksikan kondisi kaum muslimin dan muslimat, khususnya keadaan kita di Indonesia yang kita cintai. ini. Tentu jauh dan lebih jauh lagi. Naam. Di Indonesia kita terkadang ini masalah yang uh, eh, fikih sifatnya ya. Nah, kita melihat wanita bercadar, wanita berpakaian jilbab besar, ya, kebanyakan dari kaum muslimin yang baru melihat itu kaget dan merasa aneh dan bahkan tidak sedikit kita dapati mencela setan, menyatakan setan karena bercadar. Dalam keadaan dia ini orang yang mengatakan mazhab Syafi'i. Kalau dia tahu Imam Syafi'i mewajibkan jubah besar itu dan cadar bukan ya hanya cadar saja apa e, cadar yang kelihatan dua matanya Imam Syafi'i menyatakan wajib juga menutup matanya. Nah, satu mata saja dibuka, darurat untuk melihat jalan. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, bayangkan. Kalau kita mengaku mengikuti Imam Syafi'i, silahkan ikuti pendapat beliau dalam masalah cadar loh. Dalam masalah cadar, berpakaian jubah yang besar. Tapi sebaliknya, orang-orang pada mencela, heran, mengatakan setan. Nah, um, mengganggu, mencaci dengan suara-suara sumbang. Naam, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau tiba pada gilirannya ada pendapat Imam Syafi'i yang mereka ketahui, ya, ijtihadnya Imam Syafi'i yang itu menyelisihi dalil, sekalipun menyelisihi dalil dipertahankan dengan sekuat-kuatnya. Bahkan siap untuk mengorbankan jiwanya untuk membela pendapat tersebut. Karena pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini yang keliru ini. Tidak komitmen, tidak konsisten. Contohnya misalnya Imam Syafi'i berpendapat setiap habis sholat subuh kunut. Ya, ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah, kunut, kunut uh, witir. Ya, yang sebenarnya ini keliru dari beberapa sisi. Nah, sehingga kaum muslimin di Indonesia hampir semua mengamalkan kunut setiap habis sholat subuh. Iya. Apa doa kunutnya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadhi. Ah? Astagfirullah. Doa apa yang saya baca itu? Naam, salah baca ya. Sallallahu alaihi wasallam Naam. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait dan seterusnya. Ini doa kunut witir. Bukan kunut nazilah. Ah ini berarti sudah keliru. Salat kita salat subuh, bukan salat witir. Kalau salat witir itu yang dibaca. Nah, itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sudah satu sisi ini sudah keliru. Belum lagi ditinjau dari sisi ittiba. Apakah ijtihad Imam Syafi'i itu sesuai dengan dalil? Sesuai dengan hujah? Sebagaimana yang telah kita terangkan tadi dari makna ittiba. Sehingga seandainya kita menyelisih Imam Syafi'i dalam perkara itu. Berarti kita pada hakikatnya mengikuti beliau dengan benar. Nah, berarti kita pada hakikatnya orang yang mendukung dan membenarkan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena kita sudah bacakan tadi. Imam Syafi'i sikapnya, prinsipnya yang bersama dengan saya adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti hujah. Yang berbeda dengan saya adalah orang yang tidak mau mengikuti hujah. Nah, dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, kalau saya mengucapkan sesuatu, cocokkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. In khalafahu fadribuh. Waro al jidar. Kalau menyelisihi sunnah, menyelisihi dalil, kata Imam Syafi'i, lemparkan ucapanku di balik tembok. Subhanallah. Sekarang, kita cocokkan kunut tersebut di setiap sholat subuh. Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ternyata dalam kumpulan hadis-hadis Bukhari Muslim. Tata cara sholat Rasulullah. Tata cara kunutnya Rasulullah. Di mana kunut? Di solat mana? Ternyata kita dapati dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala bahwa solat kunutnya Rasulullah di lima waktu solat. Dan beliau melakukan hanya satu bulan penuh. Sampai meninggal beliau tidak pernah melebihi melakukan kunut sebulan penuh. Yang disebut dengan kunut nazilah. Adapun kunut yang lainnya witir, beliau lakukan salat witir. Baik di luar Ramadan khususnya di dalam Ramadan maupun di luar dari Ramadan. Kadang-kadang. Nah, sesuai dengan kondisi. Tidak terus-terus. Ini kita lakukan terus-terus. Yang kedua, mengkhususkan di sholat subuh saja. Kenapa tidak dilakukan di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya? Kenapa subuh saja? Nah, di sini berarti pendapat Imam Syafi'i orang yang benar-benar ittiba tidak boleh dia mengikutinya. Dan ketika dia menyelisihi Imam Syafi'i dalam tidak mengikuti pendapat beliau karena menyelisihi dalil hujjah berarti dia hakikatnya orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengikuti Imam Syafi'i dalam perkara pendapatnya yang menyelisihi dalil hujjah berarti pada hakikatnya dia orang yang menyelisihi Imam Syafi'i. Ini harus dipahami ma'asyir muslimin. Wal muslimat rahimakumullah. Naam. Wa qala aydan juga Imam Syafi'i menyatakan Lam asma ahadan nasabathu ammatun atau nasaba nafsahu ila ilmin yukhalifu fi anna fardallah ittiba'u amri Rasulillah wa taslim wa taslimu li hukmihi fa inna allaha lam yaj'al li ahadin ba'dahu illa tiba'ah. وإنه لا يلزم لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما سواهما تبع لهما وإن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه الفرض نعم Kata beliau Imam Syafi'i, aku tidak mendengar seorang pun yang menyandarkan pada dirinya atau orang lain menyandarkan pada dirinya. Naam. Bahwa dia adalah orang yang berilmu. Aku tidak mendengar seorang pun yang dikatakan bahwa dia orang yang berilmu. Lalu ternyata dia menyelisihi untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunduk terhadap hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui orang yang berilmu melakukan hal demikian. Nah, berarti apa ini maknanya? Kalau ada orang melakukan demikian, berarti Imam Syafi'i mengatakan dia bukan orang yang berilmu. Dia orang yang jahil. Nah, kalau ada orang yang berilmu, dikenal berilmu, ternyata menyelisih perkaranya Rasulullah, ditunjukkan suatu amalan perselisihan. Amalan ini, hadalilnya ini, ini, ini. Yang benar ini. Ini menyelisih sunnah Rasulullah. Jangan ikuti. Ngeyel kiri kanan putar putar putar putar mencari alasan demi alasan. Nah, maka ini bukan orang yang berilmu kata Imam Syafi'i. Ini pada hakikatnya orang yang jahil. Nah, Orang yang berilmu adalah orang yang benar-benar tunduk kepada perintah Rasulullah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengharuskan ucapan seseorang. Tidak boleh dipaksakan ucapan seseorang kecuali kalau orang itu benar-benar mengucapkan dengan dalil kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan yang lain semuanya mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Naam. Sesungguhnya kewajiban Allah atas kita semua dan atas orang-orang sebelum kita dan setelah kita di dalam menerima kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah satu, tidak ada perbedaan. Naam. Inilah orang-orang yang berilmu. Lalu kemudian berkata Imam Ahmad, itu ucapan Imam Syafi'i. Berikutnya Ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, "Kana ahsanu amri Syafi'i 'indi annahu kana idza sami'a al khabar ya'ni al-hadits, lam yakun 'indahu qala bihi wa taraka qawlahu." Subhanallah. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah orang yang paling terbaik di sisiku. Menurutku, kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i orang yang terbaik. Mengapa? Karena apabila beliau mendengarkan khobar, hadis, disampaikan hadis Rasulullah SAW, tidak ada ucapannya Imam Syafi'i. Nah, diam dan langsung membuang, melepaskan ucapan beliau kalau bertentangan dengan hadis tersebut. Apabila bertentangan dengan hujah tersebut. Serta merta Imam Syafi'i melepaskan ucapannya. Nah, membuang ucapannya dan mendahulukan ucapan hujjah. Dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian Imam Ahmad tentang Imam Syafi'i. Nah, ya. Imam Syafi'i termasuk gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Nah, madhab yang ketiga. Setelah itu madhabnya Imam Ahmad. Madhab yang keempat. Hah? Seorang murid mempersaksikan tentang gurunya. Bagaimana Imam Syafi'i sikapnya? Beliau selalu mendahulukan hujah. Tidak berat hati, tidak sombong, tidak ego, tidak gengsi untuk membuang ucapannya dan mengambil dalil. Ini Imam Syafi'i yang dipersaksikan oleh Imam Ahmad sendiri. Berarti Imam Ahmad juga demikian. Nah, Qala Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih dalam sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih dalam segala sesuatu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Qala berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, "Fa idza kana Allah Subhanahu wa taala qad aujaba alaina an narudda ma tanaza' ma tanaza'na fihi ila Allah." Ai ila kitabillah wa ila rasuli ay sunnatihi. Alimna qat'an anna man radda ila al-kitabi was sunnati ma tanaza'a an-nasu fihi wajada fihi ma ma yafsilun niza'. Nah, dalam kitab Ad-Durar. Kata beliau rahimahullah apabila Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mewajibkan kita semua untuk mengembalikan seluruh perselisihan kita kepada Allah yakni kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulnya yakni kepada sunnahnya maka kita mengetahui dengan pasti bahwa orang-orang yang mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perselisihan manusia, dia pasti akan mendapati jalan penyelesaiannya. Dia pasti akan mendapatkan solusinya, jalan keluarnya. Karena memang dia berada di atas Kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan rahimahullah, juga beliau menyatakan rahimahullah, wa idza kanat sa'adatul awalina wal akhirin hiya bittiba'il mursalin. Famin al-ma'lum anna haqqan nasi bidhalik. A'lamuhum atharil mursalin. Ila akhir kalami rahimahullah. Kita sudah bacakan tadi pada mukaddimah. Bagaimana ucapan beliau. Bahwa kebahagiaan orang-orang terdahulu dan kebahagiaan orang-orang yang terakhir. Yaitu di dalam mengikuti para rasul-rasul Allah. Maka manusia yang paling berhak dengan kebahagiaan tersebut adalah yang paling mengetahui jejak-jejaknya para rasul dan paling mengikutinya. Orang-orang yang berilmu tentang ucapan dan perbuatan mereka lalu mengikutinya, merekalah orang-orang yang saadah, orang-orang yang memiliki kebahagiaan di dunia ini. Fi kulli zaman wa makan, dimanapun dia berada dan di tempat dan kapanpun. Di tempat manapun dan kapanpun dan mereka itulah yang disebut dengan at-taifan najiyah, taif al-mansur an-najiyah. Kelompok yang selamat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ahli kulli millah wa hum ahlus sunnah wal hadis. Mereka juga adalah ahlus sunnah wal hadis. Mereka juga adalah ahlus sunnah ahlul hadis dari umat ini. Demikian pernyataan Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Durar. Ad -Durar. Lalu kemudian berkata asy syeikh Muhammad bin Hadi hafidahullah wa sadaqa rahimahullahu taala fa innahum qad afnau a'marahum في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل من المتاعب في سبيل ذلك ما لا يعلمه إلا الله وما ذلك wa madzalika illa li mahabbatihim li mutaba'atihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal wuqufi ala akhbarihi wa ahwalihi faradhiyallahu anhum kata Syekh hafizahullah benar apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah karena sesungguhnya mereka ahlul hadis Ahlus Sunnah atau al mansur An-Najiyah. Sungguh mereka telah menghabiskan umur-umur mereka di dalam mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Umur-umur mereka seluruh waktunya dihabiskan di dalam mengetahui dalam mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal mata'ib fi sabili dan mereka menanggung beban sabar dari seluruh beban-beban yang ada di dalamnya dari seluruh beban-beban yang ditanggungnya di dalam mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mereka sabar dengan cacian, mereka sober dengan cercaan. Mereka sober dengan rasa capek, rasa haus, rasa lapar. Semua mereka curahkan di dalam rangka mengenal, mencari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madzalika illa limahajjat limahabbatihim. Tidaklah semua itu mereka lakukan kecuali karena mereka benar-benar sangat cinta untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di atas berita-berita dan keadaan-keadaan kondisi Rasulullah alaihi salatu wasallam faradhiyallahu anhum wa ardahum maka semoga Allah meridhoi mereka maka ya, memang hak bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala Naam. Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah imam imamatul dakwah. Naam, para imam-imam dakwah ini dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun berdasarkan hadis Rasulullah dari kalangan tabi'in, murid-murid sahabat dan dari kalangan tabi'it tabi'in cucu murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul Imam Abdullah ibn al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata anaknya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Syekh Abdullah rahimahullah. Wa ma'lum anna alal hadith hum a'zamu tawaifil umma bahsan wa ma'rifatan. Juga kita telah membacakan dalam mengawali kitab ini. Yang artinya bahwa ahlul hadith mereka adalah kelompok dari umat ini yang paling besar juhudnya, pembahasannya, pengetahuannya terhadap sunnah Rasulullah. Karena mereka menyibukkan diri dengannya. Mereka menghabiskan umur-umur mereka dengannya. Mereka perhatian untuk menghafalkan, mengamalkan, mengumpulkannya, membersih, menjaganya. Hingga mereka benar-benar menjelaskan yang sahih dari yang lemah. Menjelaskan yang jujur dari yang dusta, maka tidaklah menyelisihi yang demikian itu kecuali musuh Allah, kecuali musuh Rasulnya dan musuh-musuh kaum mukminin. Wasadaqa rahimahullah. Juga Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan hafidahullah. Telah benar apa yang diucapkan oleh Imam Abdullah. Wa inna ma ya'riful fadla li ahli fadl dzawul fadl. Karena memang hanyalah mengetahui keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan juga adalah orang-orang yang utama. Orang-orang yang memiliki utama yang dapat mengetahui keutamaan orang-orang yang utama. Adapun orang-orang yang tidak tahu keutamaan orang-orang yang utama, maka mereka adalah bukan pemilik keutamaan, bukan orang-orang yang memiliki keutamaan. Naam, demikian makna dari ucapan Al-Imam Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahumullahu taala jami'an. Walihada fasma ilai. Oleh karena itu dengarkanlah padanya hina mayudafi an ahlil hadith. Ketika beliau membela ahlul hadith min wajhin man yat'an fihim terhadap orang-orang yang mencela mereka dan mendiskredit, mendiskreditkan mereka. Qala rahimahullah, kita perhatikan. Naam. Kalimat beliau. Orang-orang yang ta'an mencela langsung dengan kadang-kadang orang bukan mencela tapi mendiskreditkan, tidak langsung. Tapi ucapannya itu mengandung pendiskreditan. Mengandung aib terhadap ulama tersebut. Nah, ini kebiasaannya ahlus syubhat. Orang-orang yang berpenyakit ada zaik di dalam hatinya. Selalu licin. Seperti belut. Ketika dia dituntut. Didatangkan bahwa engkau mencela ulama. Dia menyatakan, saya tidak pernah mencela. Naam. Memang engkau tidak menyatakan celaan sorohatan. Tapi bitalmih. Naam. Dengan isyarat, dengan kandungan. Ucapanmu mengandung pendeskreditan. Pencelaan aib terhadap ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini terjadi ikhwanifidin azakumullah. Pada orang-orang ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsunya yang berpenyakit, memiliki syubhat. Selalu demikian. Maka kita perhatikan kalam beliau di sini. Bahwa yakni Syekh Muhammad bin Muhammad bin Hadi bagaimana Syekh Abdullah dalam membela alul hadis dan membantah orang yang mencela langsung ulama atau melalui cara-cara telmih Naam, ucapan yang mengandung pendeskreditan. Tangkis. Naam, Ya mungkin untuk mendekatkan pemahaman saya contohkan kepada antum. Misalnya, orang yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima ucapannya kecuali dengan dalil. Nah ini, kalau ada yang menyatakan antum mencela Rasulullah, mengandung celaan terhadap Rasulullah, dia menyatakan tidak, demi Allah tidak, kezat dusta. La ilaha illallah. Lalu kemudian berbicara dengan semangatnya, meyakinkan umat yang tidak mengetahuinya. Tertipu. Naam. Ini diucapkan oleh Hajuri. Na'udzubillah min zalik. Yang Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah menyatakan, satu ucapannya ini Hajuri mm, bisa untuk cukup untuk menjadikan dia buddi'a, untuk diahlil bid'akan, untuk ditabdi'. Ucapan Syekh Abdullah Al-Bukhari ini terekam dan saya punya rekamannya. Naam, beliau menyatakan demikian bil makna. Satu saja ucapan Hajuri cukup untuk dikatakan dia ahlul bid'ah, yaitu dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu la yuqbal illa bid dalil. Tidak bisa diterima kecuali dengan dalil. La haula wala quwata illa billah al aliyul azim. Nauzubillah ucapan mengandung kekufuran Naam. Dan ini pencelaan, pendeskreditan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabiullah, Rasulullah maksum dijaga oleh Allah dari kesalahan, ditegur langsung kesalahan beliau. Rasulullah menyatakan, "Uktub ma yakhruju min fami fa innahu la yakhruju illal haq." Rasulullah menyatakan, "Tulis." Ketika beliau sedang sakit keras, Umar menyatakan jangan tulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah sedang demam tinggi, sedang tidak sadar. Rasulullah marah dan menyatakan kepada sahabat tersebut yang hendak menulis ucapan beliau, tulis di hadapan Umar bin Khattab. Tulis ucapanku. Tidak keluar dari mulutku ini melainkan wahyu dari Allah hak. Subhanallah. Datang orang-orang dai Ulama besar, bahkan Imam Tsaqalain dipuji imamnya jin dan manusia. Dipuji imam besar, alamah. Naam. Menyatakan bahwa kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diterima kecuali dengan dalil. Sekali lagi, ini salah satu contoh dari ahlul ahwa was syubhat. Kalau dikatakan kamu mencela Rasulullah, dia menyatakan tidak. Tidak pernah saya menyatakan Rasulullah jelek. Rasulullah naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nah. Tapi ucapannya talmih. Tahu talmih? Isyarat-isyarat. Kandungan-kandungan dari ucapan tersebut. Ada lagi orang da'i di Kendari. Da'i sogir, kecil, sugair. Naam. Baru aja mengenal dakwah. Bukan kita sombong dan memandang enteng, tidak. Tapi kita ingin untuk memperkenalkan orang ini siapa dia. Berani-berani mengucapkan ucapan yang mengandung pendeskreditan terhadap seorang alim ulama, kibar, imam, bahkan ulama jarah wa ta'dil. Yang dikatakan oleh si al bani rahimahullah, yaitu Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam. Dia menyatakan di tengah di depan seorang ustadz. Nah, dalam mengklaim kita-kita adalah orang yang ta'assub, fanatisme terhadap Syekh Robi. Selalu apa yang diikuti oleh Syekh Robi harus diterima. Lalu dia mengomentari dengan menyatakan, apakah Syekh Robi itu Tuhan? Apakah yang dikatakan oleh Syekh Robi itu wahyu? Ini ucapan yang lain lagi dari orang lain juga. Dai. Tapi dai dolal. Nah, dai sesat. Naudzubillah. Semoga Allah memberi padanya petunjuk. Dai ahlus syubuhat. La yafham. Dari muktada al-kalam. Dia tidak faham konsekuensi sebuah ucapan. Bahwa ada ucapan yang soroha mencela. Ada ucapan yang telmi isyarat mengandung celaan. Sekalipun tidak soroha. Dia tidak bisa membedakan. Naudzubillah. Lalu kemudian berputar-putar berkelit. Naam. Ketika dituntut, dikatakan bahwa engkau mencela Syekh Rabi, dia menyatakan di depan Syekh Abdurrahman Lombok, hafizahullah, ketika beliau berkunjung di Kendari. Di depan saya juga, di depan kumpulan seluruh ikhwah, banyak ikhwah. Dengan pedenya, dengan percaya dirinya. Hada suhair. Anak kecil ini, yang baru mengenal dakwah. Kurang lebih dua tahun di Yaman, kurang atau lebih sedikit? Naam. Menyatakan demikian. Lalu berkelit. Ada yang mengklaim saya dengan ucapanku bahwa saya mencela Syekh Rabi. Ini wallahi saya tidak ridho. Demi Allah saya akan tuntut di yaumul kiamah. La haula wa la quwata illa billah. Lalu dia berdalil itu adalah melazimkan Lalu dia memakai kaidah usul fikriyah. Lazimul qaul laisa bil qaul. Kelaziman suatu ucapan bukan ucapan yang harus di, yang suatu ucapan yang menunjukkannya. La haula wala quwata illa billah. Fahadha syai'un minal kibr. Sesuatu dari kesombongan yang dia tidak sadari wallah. Mengucapkan apakah Syekh Robi itu Tuhan? Mengucapkan Apakah yang diucapkan oleh Syekh Rabi itu wahyu? Ini adalah ucapan yang mengandung pendeskreditan terhadap Syekhana Rabi hafizahullah. Kalau engkau orang yang termasuk diucapkan oleh para imam-imam ini tadi yang telah kita bacakan. Yang menjunjung tinggi, yang tahu dan mengenal kedudukan ketinggian para imam-imam ahlul hadis Mundu zakat zaman ila yaumina hadha Dari semenjak zaman tersebut terdahulu sampai hari kita ini dan sampai yaumul kiamah. Kalau engkau benar-benar mengenal mengetahui manhaj ahlus sunnah, ahlul haq, engkau akan menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, ketinggian para imam-imam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Apalagi imam-imam yang takhusus di dalam ilmu jarah wa ta'dil. Naam, di dalam ilmu hadis engkau tidak akan mengucapkan ucapan yang seperti itu. Naam. Apakah ucapannya wahyu diucapkan oleh Ja'far Saleh, jahil bil manhaj, rajul la ya'rif manhaj. Di depan Syekh Robi banyak diajarkan tentang manhaj yang saya dengar langsung kasetnya di pertemuan Ramadan beberapa tahun yang lalu di depan para asatidah. Zulkarnain menyaksikan dan hadir di situ. Bagaimana Syekh Robi mengajarkan manhaj kepada Ja'far Saleh yang jahil terhadap manhaj. Naam. Saya katakan jahil, bahkan jahil murokkab, Jahil yang berganda. Wallah, tidak faham manhaj. Naam. Hada Ja'far Saleh. Diikuti oleh Abdul Mu'ti Al-Medani. Zakar Rajul. Naam. Berpenyakit juga mengikuti hawa nafsunya naudzubillah dalam menguatkan dan mengikuti Ja'far Saleh. Abdul Mutil Al-Medani. Naam, yang saya dengar baru kemarin diundang di Bajak Rupa lagi ya. Naam. Sahih walala. Benar apa enggak? Benar. Barakallahu fikum. Wa khair. Abdul Mu'ti Al-Medani diundang lagi di Bajak Rupa. Abdul Mu'ti Marid. Orang yang berpenyakit. Naam. Kenapa diundang? Dia belum punya taubat terhadap manhaj ini. Banyak syubhat yang disebarkan dan ditebarkan olehnya. Ja'far Saleh dibela oleh dia. Dia pun hadir Abdul Mu'ti di depan Syekh Robi pada waktu itu. Di bulan Ramadan yang Syekh Robi menasihatkan pada mereka dan banyak mengajarkan tentang manhaj. Naam. Fattakullah. Bertakwa kalian kepada Allah. Siapa lagi yang mengucapkan ucapan yang seperti ini? Apakah ucapan Syekh Rabi Wahyu? Firanda. Hah? Jafar Saleh, Abdul Moti sama dengan Firanda. Dalam mengucapkan bahwa dan dan membenarkan bahwa kalam Syekh Rabi ucapan kalam Syekh Rabi itu bukan wahyu. Memang benar bukan wahyu. Siapa yang mengatakan kalam Syekh Rabi wahyu ya rajul? Naam, tidak ada ahlu sunnah yang menyatakan kalamnya Syekh Rabi Wahyu. Siapa yang menyatakan itu bisa kafir dia. Tetapi cukup ketika engkau mengucapkan hal itu. Mengandung pendeskreditan terhadap Syekhana. Syekh Rabi. Alim. Kibar. Hafidahullah ta'ala jamiah. Nah. Ini manhaj ya ikhwan. Dan sangat penting untuk kita ketahui semua dan penting untuk diajarkan kepada mereka al-jahiluna bil manhaj, orang-orang yang jahil dan tidak paham tentang manhaj. Atau orang yang paham tentang manhaj pada hakikatnya tapi tidak mau mengajarkan kepada umat. Naam, amsal Dzulqarnain wa amsal Mustamin. Mereka ini orang yang tidak mengajarkan manhaj kepada umat. Hanya sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Jangan bahas fitnah, jangan bahas fitnah. Ucapannya ini adalah merupakan tamyi' ucapan yang lembek dan menggembosi para dai tahdil terhadap dai-dai ahlus sunnah yang lainnya. Naam. Didukung lagi dengan khaydir Mereka belum bertobat semua dan belum mengakui kelemahan manhaj mereka. Naam. Dan asyik Rabi masih dalam tahdir terhadapnya. Dan sampai hari ini sekalipun ada tulisan, belum ada bukti nyata. Kalau beliau benar-benar sudah mengakui kesalahan-kesalahannya dan mengakui kelembekan manhajnya. Dan takwil terhadap da'i-da'i ahlus sunnah yang lainnya. Belum ada bukti nyata. Dalam bentuk amalan. Minimal engkau sampaikan di majelis. Sampaikan di hadapan murid-muridmu Justru yang menyebar sebaliknya. Nah, menyebar mengalah saja. Wallahu alam benar atau tidaknya ini. Ini nukilan dari orang yang langsung mendengarkan. Yang tidak perlu saya sebut namanya di majelis ini. Naam. Langsung mendengarkan bahwa dia menyatakan kami mau mengalah saja. Daripada pusing-pusing pondok juga terbengkalai lebih baik mengalah. Allah haula wala quwata illa billah. Mengalah untuk menang berarti engkau tidak bertobat dan tidak mengakui kesalahan manhaj. Maka didilah dengan umat ini bisidq, dengan jujur wahai para duat ilallah. Jangan tamyi mayyi' dan mukhadzil. Lembek dan menggembosi. Naam, lihat Ja'far Saleh. Abdul Mu'ti Al-Medani. Naam, Didukung lagi dengan Abdul Bar. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Naam. Apakah kalian sudah menganggap diri-diri kalian ulama? Yang paling paham dengan manhaj ini. Sehingga nasihat-nasihat ulama yang ahli dalam masalah manhaj kalian tidak mendengarkannya. Mencari-cari dalil yang lain. Kalau mencari dalil yang lain tidak akan pernah habis permasalahan. Semua orang punya pengikut. Semua orang punya ulama. Tapi lihatlah hujah dan dalilnya. Ini manhaj ahlus sunnah. Yang kita bacakan tadi dari kalam dan sikap para ulama-ulama. ar Nah. Lihat dalilnya ya akhi. Subhanallah. Yang penting ada ulamanya. Ya, itu manhajnya Firanda. Nah, Firanda al-mutakabbir. Ya, rajul yang sombong, naudzubillah. Naam, bihakin dengan hak saya katakan dia orang yang sombong terhadap ulama. Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan kadzab dajjal firanda hada. Naam. Firanda menyatakan dalam membela Hiltrof, menulis kiri kanan, ya, menggolongkan permasalahan tersebut kepada masalah fikih, ijtihad fikih. Sehingga harus saling toleransi. Ini ada ulamanya juga, ini juga ada ulamanya sama-sama lusuna. Mari kita saling toleransi, mari kita saling bergabung, bersatu. Itu Firanda. Nah, sekarang ini uh, Ja'far Saleh, Abdul Muti Al-Medani dan yang lain-lain wa ma'hum Abdul Bar mau mencontoh manhajnya Firanda. Naam. Ya, sama juga di Kendari, Ashadi. Naam, mengikuti manhajnya Firanda. Yang dari dulu sebenarnya sudah basi dari dulu. Di awal dakwah ini sudah menyebar fitnah tersebut syubhat tersebut dan dibantah dari dulu oleh Ja'far Umar Talib, oleh murid-muridnya, dan Dulkornain juga waktu itu baru datang setelah menasihati demikian-demikian juga dia ikut mentahdir, membantah. Nah, membantah Yazid Jawa, Hakim Abdad, apa semua. Itu subhat yang dulu. Sekarang diangkat kembali. Diangkat lagi di permukaan. Dulu awal datang Ali Hasan Al-Halabi di Indonesia sudah menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Yang diwakili pada waktu itu oleh Ustadz Zul Akmal, hafidahullah. Nah, di Degolan berbicara Ali Hasan. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Juga sudah membawa, membantah subat-subat yang seperti ini. Nah, ini dulu. Sekarang mulai diangkat kembali. Manhatnya kembali kepada yang dulu. La ilaha illallah dimasukkan masalah-masalah jara wa ta'dil sebagai masalah istihad fikih. Nah, antum tahu permasalahan istihad al-fiqhiyah yang kita akan jelaskan nanti insyaallah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Yang itu yang tidak ada dalil dalam masalah-masalah fikih. Tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis atau ijma'nya sahabat Nah, atau amalan ucapan sahabat yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya. Sehingga ini istihad harus toleransi. Ya, toleransi tidak boleh saling menyikapi, bersatu. Nah, ini manhajnya siapa? Firanda Membantah, menjelaskan tentang Yauturof. Permasalahan Yauturof. Dan sudah dibantah Ustaz Askari. Hafidahullah, jazahullah khairan Nah, dan para asatidah yang lainnya membantah. Ya. Nah. Yang ujungnya manhajnya ikhwanul muslimin. Ya. Menyerupai manhaj ikhwanul muslimin. Kaidahnya nata'awanu fi mattafaqna fih wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Tolong menolong toleransi dalam perkara yang kita sepakati. Dan saling memberi udur. Saling memberi uzur, keringanan dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Nah, masalah jarawat tadil bukan masalah ijtihadiyah ya ikhwan. Ya akhi. Naam. Masalah jarawat tadil adalah merupakan ilmu yang agung yang dengannya agama ini terjaga kemurniannya. Lalu engkau mengatakan itu adalah ilmu ijtihadiyah, ilmu fiqhiyah. La haula wa quwata illa billah. Siapa ulama yang mendahuluimu dalam menyatakan hal tersebut? Naam. Lihat dalilnya. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan dalam Ihya Utraf? Penyimpangan manhaj akadiyah, keyakinan, akidah, penyimpangan manhaj dalam hal dakwah, penyimpangan manhaj dalam hal muamalah. Banyak penyimpangan-penyimpangan manhaj yang terjadi pada Ihya utroh. Lalu engkau mengatakan itu masalah ijtihadiyah. Nah, juga pada perselisihan hajuri. Apakah engkau mengatakan itu masalah ijtihadiyah, fikhiyah? ketika Hajuri menyatakan kalamnya Rasulullah di, tidak diterima kecuali dengan dalil, ini masalah cuti hadiah Naam. Juga bahkan terhadap Ustadz Qarnain. Tahdir syekh Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafidahullah. Masalah tahdir Naam, lihat dalilnya. Jangan langsung menyatakan ini masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, bersatu. Masih sama-sama halus sunnah. Jangan saling menyikapi, jangan saling tahzir. Nah, dari mana kaidah ini? Lihat dalilnya Syekh dalam mentahdir. Apa alasannya? Apa dalilnya? Dalam tahdir tersebut. Nah, bukan sekedar membela membebek karena sudah cinta, karena sudah senang, karena gurunya. Yang penting membela, yang penting membela. Karena kasihan, pakai perasaan. Nah, bukan itu permasalahannya. Tapi kita melihat, merujuk kepada ulama, bagaimana bimbingan mereka, bagaimana dalil mereka di dalam menghukumi dan mentahdir seseorang. Kalau seandainya awam tidak tahu dalil, tidak bisa melihat dalil, akan disebutkan nanti kaidahnya. Maka dia taklid terhadap para ulama tersebut. Karena dia orang yang tidak punya kemampuan melihat dalil. Sementara ulama ini adalah ulama yang sudah sahibul hujjah, sudah dikenal pemilik hujjah. Naam, maka kita taklid kalau kita orang yang tidak bisa membaca sama sekali tidak bisa mengetahui dan mendalami sama sekali masalah itu, ikuti bimbingan ulama. Karena dia tidaklah menjarah, melainkan dengan hujah, dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, jangan kita menjawab sebaliknya. Ini jawabannya orang-orang yang lembek manhajnya. Antum, ikhwan-ikhwan, orang-orang awam, jangan diberitahu. Jangan taklim saja, jangan diberitahu. Ar-Roja, taklim saja, ikuti saja Ar-Roja. Jangan diberitahu penyimpangan-penyimpangannya. Itu manhajnya Roja. Manhaj Turafiyun. Naam. Manhaj Ikhwani, bergabung. Ya. Dengan apa bercampur aduk dengan manhaj Ikhwani. Turafiyin. Jangan diberitahu orang awam. Nah, ini ini juga ucapan orang yang lembek manhajnya. Nah, kalau dia engkau tidak mengingatkan, Lalu dia menonton terus, dia menyaksikan, mendengarkan. Satu, dua tahun, tiga tahun melekat, meresap rasa cinta dalam dadanya. Ini sudah menjadi sulit. Pada saat antum datang kasih tahu dia, marah tentunya. Karena sudah lama meresap, sudah cinta. Ya, sudah sulit untuk menerima. Karena sudah meresap dalam tubuhnya. Tapi kalau dari awal kita cekal, dari awal kita sampaikan, ini lebih mudah perkaranya. Naam. Taklim kepada ustadz ini ya, ya akhi. Naam. Radio Roja, televisi Roja, ya, wahai saudaraku, wahai akhi, memiliki penyimpangan yang banyak. Berbahaya. Ulama telah memperingatkan penyimpangannya ini, ini, ini. Kita sebutkan dengan cara yang hikmah. Naam. Begitu pula kepada salafiyin yang baru mengenal dakwah, pada salafiyin yang pemula, atau yang belum mendalam ilmunya. Ada tahdir dari ulama kita sampaikan. Sedini mungkin. Ada tahdir. Sekalipun dia Ustadz Ahlus Sunnah pada sebelumnya. Yang sebelum kita tahu lurus manhajnya. Ternyata dia Ahlus Sunnah yang bengkok manhajnya wahai ikhwan. Wahai akhi. Kenapa antum katakan demikian? Syekh menjelaskan demikian. Penyimpangan manhajnya ini dan itu. Kita jelaskan dengan hikmah. Nah, ini baru orang yang mengajarkan manhaj yang benar. Jangan antum ajarkan ya ikhwan, jangan sibukkan ikhwan dengan fitnah. Jangan sibuk-sibukkan dengan ilmu dengan ilmu. Subhanallah. Buka matamu lebar-lebar. Berapa tahun engkau menyibukkan umat dengan fitnah, ternyata mereka masuk dalam fitnah yang lain. Nah, berapa lama kamu sibukkan ikhwan dengan ilmu-ilmu, jangan urus fitnah. Ternyata ilmu yang ikhwan yang engkau didik dengan ilmu itu masuk di wahda tidak sadar. Masuk di Ihya utro tidak sadar. Terkena dengan Ar-Roja tidak sadar. Kenapa? Karena kamu tidak mengajarkannya. Kamu menyuruh dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Kamu tidak mengajarkan manhaj yang hak. Naam. Wahda roja Rojaiyun. Kalau di Kendari sana ada uh, Islamic Center Mu'ad bin Jabal semua juga mereka sibuk dengan ilmu mengajarkan tauhid. Nah, kalau begitu apa bedanya kita dengan mereka? Yang membedakan adalah manhaj kita. Naam, kita ajarkan. Kita ajari umat ini dengan manhaj yang benar. Kita sebutkan ini dan itu keliru. Kelompok ini si A si pulan. Sehingga umat ini selamat dan benar-benar menjadi salafi yang murni, sunni yang hak, bukan asal salafi, bukan asal-asal sunni saja. Naam, inilah kenyataan yang terjadi. Buka mata lebar-lebar. Eh, lalu dengan itu menyebabkan engkau untuk mau bertobat dan mengakui kesalahanmu. Bahwa itu adalah keliru. Naam, dengan menyatakan sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Kalau seandainya ada ahlus sunnah yang kerjanya fitnah, fitnah, fitnah, fitnah, fitnah, diajak belajar tauhid malas. Kenapa? Karena sudah lebih senang berbicara tentang fitnah-fitnah. Ah, ini kita nasihati. Keliru, salah. Nah, jangan nasihat yang umum-umum seperti itu. Penggembosan namanya. Penggembosan namanya, bukan nasihat. Tapi nasihat itu yang benar pada tempatnya. Lihat ikhwan yang memang sibuk dengan fitnah, itu saja yang dia kerja, tidak paham tentang tauhid, tidak mau belajar tentang tauhid, ya, maka dinasehati. Berbicara tentang fitnah, jangan lupa antum harus bekali diri dengan tauhid yang kokoh. Tauhid yang kuat, Pelajari jenis-jenis tauhid. Naam. Pelajari tentang sunnah Rasulullah, amalan ini dan amalan itu. Pelajari bagaimana dakwah yang benar. Naam. Ini nasihat. Bukan penggembosan. Nah, ini yang banyak keliru sekarang. Penggembosan dikatakan nasihat. Wa nas'alullah assalamata wal wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan menjaga kita. Naam, ini sebagai nasihat terhadap mereka semua. Semoga mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan para ulama di atas manhaj yang hak ini. Ikhwani fid din wa akhawati fillah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, ikhwan? Kita tambah 10 menit atau 15 menit atau cukupkan? Kita tambah. 5-10 menit, iya. Nah. Baik. Lanjut. <clears throat> Lanjut al Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah taala menyatakan Wahum fi hadha yuwafiquna al-Imam Ahmad rahimahullah fi ta'zimihi lis-sunnah wa taqdimiha ala qawli kulli ahadin minan nas kainan man kana fa innahu yaqulu rahimahullah عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك Naam. Mereka para imam ahlus sunnah yang telah disebutkan tadi. Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anaknya, cucunya, keturunannya. Syekh Abdul Rahman, Syekh Hasan, Syekh Abdullah, Syekh Abdul Latif. Semua mereka ini mencocoki Imam Ahmad rahimahullah di dalam pengagungan beliau terhadap sunnah Rasulullah. Dalam mengedepankan, mendahulukan sunnah tersebut di atas seluruh ucapan dari manusia siapapun dia. Karena Imam Ahmad rahimahullah menyatakan dalam salah satu ucapan beliau, ajib tuli kaumin, aku heran terhadap sesuatu kaum, terhadap satu kaum yang mengetahui sanat dan kesohihan sanat hadis. Lalu dia memilih pendapat Sofyan. Kita perhatikan. Ya, ini Sofyan ada dua Sofyan Imam Ahlus Sunnah, Sofyan ats dan Sofyan Ibnu Uyainah. Naam. Uh, wallahu alam yang lebih dekat dengan zamannya Imam Ahmad ya atau sezamannya adalah Sofyan Ibnu Uyainah. Naam, karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tabi'iyun. Beliau adalah tabi'iyun. Imam Ahmad heran terhadap satu kaum yang sampai padanya hadis dengan sanat yang sahih, hadis sahih hujjah. Dia memilih pendapatnya Sufyan Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Naam, dia memilih pendapatnya Sufyan. Padahal ini Imam Ahlus Sunnah ini. Ya, tapi ketika ber, bertabrakan dengan hujah, tidak ada dalilnya, sementara ini ada dalil, tidak boleh memilih ucapannya sekalipun dia imam ahlus sunnah. Karena ada dalil, menentang dalil. Ini kalau imam ahlus sunnah, bagaimana kalau ahlul bid'ah? Bagaimana kalau ahlus syubhat? Atau da'i yang munharif, yang menyimpang? Lebih-lebih lagi, tidak perlu. Tidak perlu kita lihat ucapannya mereka, orang-orang yang menyimpang. Nah, tinggalkan. Lalu kemudian Imam Ahmad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah nur pada ayat ke-63. Falyahdharil الَّذِينَ يُخَالِفُونَ an amri أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ yusibahum عَذَابٌ alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasulullah. Hati-hati, antusibahum fitnah kalau fitnah akan menimpa diri-diri mereka. Au yusibahum azabun alim. Atau akan menimpa diri-diri mereka azab siksaan Allah yang pedih. Karena sebab menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disepelekan. Naam. Masalah manhaj adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh beliau dan para sahabat-sahabatnya. Jaga manhaj ini. Naam, jangan disepelekan. Atadri fitnah. Apakah engkau tahu kata Imam Ahmad apa fitnah yang dimaksud dalam surah An-Nur ini? Kata beliau adalah syirik. Hati-hati. Engkau bisa jatuh dalam syirik dengan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. La'allahu idza radda ba'da qawlihi jangan-jangan dikhawatirkan kalau dia menolak sebagian sunnah Rasulullah, menolak sebagian ucapan Rasulullah, jatuh dalam hatinya sesuatu penyimpangan, lalu dia menjadi binasa. Jangan remehkan. Ini ucapan imam besar, Imam Ahmad, guru Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad ibni Hambal rahimahullah menyatakan demikian. Jangan meremehkan. Perkaranya-perkaranya dahsyat. Ancaman Allah fitnah. Azab yang pedih. Yang mengantarkan kepada syirik. Naam. Ketika telah terjatuh dalam hati ini bentuk-bentuk zaik. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Menjadikan seorang itu menjadi binasa. Naam. Wa yakulu ayadan rahimahullah li ba'di ashabi. Juga beliau Imam Ahmad menyatakan kepada sebagian sahabat-sahabatnya, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyya wa la Tsauri wa ta'allamu kama ta'allamna." Nampaknya yang diinginkan adalah Sofyan Ats-Tsauri rahimahullah. Karena dalam ucapan yang lainnya beliau menyatakan, Imam Ahmad kepada sebagian teman-temannya, sahabat-sahabatnya, atau murid-muridnya, jangan kalian taklid terhadap diriku, membebek terhadap diriku. Jangan pula kalian taklid membebek terhadap Imam Malik, terhadap Imam Syafi'i, terhadap Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa ta'allamu kama ta'allamna. Tapi belajarlah kalian sebagaimana kami belajar. Apa maksudnya? Yaitu berpegang teguh dengan sunnah, dengan hujjah, dalil. Naam. kita sudah sebutkan pada mukaddimah syubhat Ya, kita adalah orang-orang membantah subhat. Kita adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan para imam. Memuliakan, meninggikan mereka. Mengikuti jejak-jejak mereka. Bukan berarti ini kita taklid. Membebek kepada mereka. Tidak. Oleh karena itu ucapan Imam Ahmad jangan membebek kepada individu per individu. Disebut namanya. Tidak kepada Imam Malik, tidak kepada Imam Syafi'i, tidak kepada Imam Sofyan Astauri. Kenapa? Karena semua individu ini mungkin saja salah. Ya. Mungkin saja menyelisihi dalil, mungkin. Maka kalau datang dalil kepada kita dari ulama yang lain, membawa dalil jelas. Seperti yang kita contohkan tadi tentang kunut subuh, mengkhususkan para imam yang lain datang membawa dalil. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah saw tidak pernah melakukan sholat melebihi sebulan penuh sampai beliau meninggal. Dan tidak mengkhususkan pada sholat subuh saja, tapi sholat lima waktu. Juga doanya bukan doa kunut witir. Allahumma adini fiman hadait Tapi doa yang lain. Nah, jelas dalil. Maka kita pegang kuat-kuat dalil ini. Kita tinggalkan ucapan Imam Syafi'i yang berijtihad untuk kunut setiap selesai sholat subuh. Mengkhususkannya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dalam hal ini menyelisihi dalil. Ini berarti kalau kita menempuh hal ini hakikatnya sekali lagi. Kita termasuk orang yang menerapkan dan mengikuti Imam Syafi'i. Yang mengikuti Imam Ahmad. Yang mengikuti Imam Malik. Yang mengikuti Sofyan Ats-Tsauri dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita fanatisme dengan individu tertentu, lalu kita tutup mata, dia imam, kita pegang kuat-kuat seluruh pendapatnya. Datang dalil yang menyelisih menyampaikan kepada kita. Kita tidak peduli. Tidak. Tolak. Ini imam besar. Ini namanya taklid. Ini tercela. Ini tercela. Naam. Kenapa bisa demikian ikhwani fiddin azakumullah? Coba kita lihat. Kalau seandainya pintu ini dibuka, semua orang boleh taklid, kira-kira jadi apa agama Allah? Kira-kira agama Allah ini jadi apa? Ya, dia akan menjadi seperti sayur gado, eh, gado-gado. Iya, iya kan? Kalau seandainya pintu taklid ini dibuka, Agama Allah akan rusak. Campur aduk. Semuanya benar. Itulah yang kita katakan tadi. Ya. Toleransi. Ini lebih mengikuti fulan si Imam A. Ini si uh, eh, imam ini Imam Malik. Ini Imam Syafi'i, ini Imam Ahmad, ini Imam Abu Hanifah. Empat madhab. Ini terjadi dulu. Ya, sebelum datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terjadi di Ka'bah itu empat kiblat. Bayangkan di Ka'bah Baitullah Al-Haram di zaman Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab terjadi empat kiblat. Semua masing-masing pertahankan imamnya. Madhab Imam Abu Hanifa dengan bersama kaumnya sholat berjamaah sendiri. Madhab Imam Malik sholat di sudut yang lain berjamaah sendiri. Madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i sholat di sudut sana berjamaah sendiri. Madhab Imam uh, Ahmad juga demikian. Jadi apa? Agama Allah rusak. Datang pembaharu Islam, Masya Allah. Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Berdakwah, menyatukan semua itu dan memberantas semua fanatisme dan taklid tersebut. Membebek dan mengembalikan seluruh mereka kepada hujah dalil. Naam. Yang telah ditempuh oleh para sahabat-sahabat Rasulullah para tabi'in, para tabi'it tabi'in dikumpulkan semua menjadi satu. Walhamdulillah sampai hari ini kaum muslimun di Ka'bah Baitullah Haram bersolat berjamaah dengan satu kiblat, satu imam. Sudah tidak ada lagi empat kiblat. Alhamdulillah. Ini menunjukkan dakwah yang barokah. Yang telah ditempuh dan dijalani oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya atau sesi yang berikutnya ba'da salat zuhur lebih kurangnya mohon dimaafkan kita skorkin skorsing sementara subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin